atau Allah janjikan kepada hamba tersebut. Nah ini adalah adalah ihsan dalam perkara peribadatan. Kemudian Syekh Zaid menerangkan Hafizahullah hamma fi أي شيء yakun Adapun dalam perkara apa terjadinya ihsan itu? Halaman 178. Dalam perkara apa terjadinya ihsan itu fa innahu yakunu fil ibadati maka dikatakan bahwa ihsan itu terjadi dalam perkara ibadah di bifi'lil awamiri yaitu dengan mengerjakan perintah-perintah Allah wa tarkin nawahi dan meninggalkan larangan-larangan Allah ini sikap ihsan mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya wa yakunu fil aqidati dan terjadi perbuatan ihsan itu di dalam perkara akidah wa yakunu fi sya'ir ta'abbudiyati dan juga terjadi pula pada syiar-syiar ada eh, syiar-syiar uh, peribadatan yang sifatnya taat budia peribadatan dal amal zahirati seperti amalan-amalan zahir jami'uha segenap daripada amalan-amalan zahir itu min sholatin dalam bentuk sholat wa zakatin dan zakat wa dan puasa wa hajjin dan haji wa jihadin dan jihad wa da'watin ilallahi dan juga ihsan itu terdapat dalam perkara dakwah ilallah berdakwah kepada agama Allah wa amrin bil ma'rufi wa nahyin 'anil munkari dalam perkara perintah um, seruan kepada al-ma'ruf kepada kebaikan wenahin dan larangan cedahan dari kemungkaran. Wabatlin nafsi hati dan mengupayakan untuk menasehati wadalalatin alal khairi ila khairi zalika dan berbagai upaya untuk menunjukkan orang kepada kebaikan. Ila ghairi dzalika min anwa'il birri wal Dan berbagai macam daripada macam-macam kebaikan dan ihsan. Kalau so, uh, ihsan dalam perkara sholat sudah kita bahas yaitu seorang hamba beribadah sholat kepada Allah dengan penuh kekhusyuan sehingga hatinya melihat Allah atau mata hatinya melihat Allah atau dalam kekhusyuan sholatnya dia merasa yakin sedang dilihat oleh Allah. Kalau ditanyakan ihsan dalam perkara zakat bagaimana? Telah kita bahas ialah sodakoh yang digambarkan oleh Nabi tangan kiri eh, tangan kanannya bersodakoh tangan kirinya tidak tahu kalau tangan kanannya bersodakoh menyembunyikan sodakohnya sedemikian rupa puasa, ihsan dalam puasa, yaitu di samping menahan diri dari makan minum dan berjima dengan istri juga ihsan dalam puasa menahan lisan dari segala perkataan yang akan mendatangkan kemurkaan Allah serta menahan anggota tubuh dari segala perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. dan juga haji yaitu ihsan dalam haji menunaikan segala rukun dan syarat daripada manasik haji ditambah lagi dengan betul-betul dia menunaikan haji itu dengan sesempurna mungkin sehingga di, menjadilah haji, haji yang mabrur. Jihad, kesan dalam jihad, di mana dia dalam menyikapi musuh bukan dengan semata-mata emosi, tetapi dibimbing emosinya dengan ilmu, sehingga membunuh musuh dengan ilmu membunuh uh, atau tidak membunuh dengan ilmu. Ah. sebab kalau jihad itu tidak dengan ihsan, bisa-bisa akan berubah, berpindah dari jihad kepada tindakan perampokan dan nah, pembunuhan yang kejam karena ada aturan-aturan di dalam jihad itu yang harus mengendalikan emosi kemarahan semua orang yang berjihad itu umpamanya dilarang untuk membunuh anak-anak dan perempuan contohnya. Maka ihsan dalam jihad menahan diri untuk tidak membunuh anak-anak dan perempuan. Dilarang untuk mencincang mayat musuh yang telah dibunuh. Nah, ini juga aturan dalam jihad. Dilarang menebang pohon yang berbuah sedang berbuah semua ini adalah ihsan ya, dalam jihad mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di dalam berjihad. Hah? Ihsan di dalam dakwah ilallah yaitu menjalankan dakwah itu dengan ikhlas karena Allah semata sejak dimulainya dakwah itu di mana dimulainya dakwah itu dalam keadaan yang mau mendengarkan dakwahnya satu dua orang dia ikhlas karena Allah sampai pun ketika banyaknya orang yang mau mendengarkan dakwahnya itu tetap ikhlas juga tidak berubah keikhlasannya itu kepada niat-niat lain ketika sudah semakin banyak orang yang mau mendengarkan dakwahnya ya juga ihsan dalam dakwah ialah bagaimana dia memulai dakwahnya itu apa dulu yang harus dibahas kemudian setelah itu apa lagi kemudian setelah itu tahapan apa lagi berikutnya berikutnya dan begitu selanjutnya tahapan-tahapan dakwah itu dituntunkan oleh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ditaati tahapan-tahapan itu dengan sebaik-baiknya. Kapan dalam dakwah itu harus bersikap lembut terhadap siapa harus bersikap lembut dan kapan dan terhadap siapa harus bersikap keras juga ini diatur dalam dakwah. Dalam tuntunan dakwah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-ihsan dalam dakwah yaitu mentaati segenap aturan-aturan tersebut di samping keikhlasan dalam menjalankan dakwah. Yo. Ya. Ya. Maka ihsan dalam dakwah itu menuntut seorang untuk tetap dikontrol dan dikendalikan perjalanan dakwahnya dengan ilmu, dengan Alkitab was sunnah. Ya, Kemudian al-ihsan di dalam perkara amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Juga di sini ada aturan-aturannya dibeberkan oleh syariah Islamiah oleh sunnah Nabi. Aturan-aturan itu lengkap dibeberkan. Ya, Syariah menuntunkan ma'ruf menyerukan orang kepada ma'ruf mana yang harus diutamakan yaitu al-ma'ruful akbar ialah tauhidul ibadah lillahi wahda menyeru orang untuk bertauhid kepada Allah semata nah dan al mungkarul akbar yang harus kita melakukan nahi mungkar terhadapnya al mungkarul akbar kemungkaran terbesar yaitu syirik billah wal bid'ah dan perbuatan bid'ah itu adalah kemungkaran terbesar ya syirik dan bid'ah ini dikatakan tahu aman saudara kembar Aha, kakak beradik dalam kedudukan sebagai saudara kembar kalau kakak beradik dalam kedudukan saudara kembar itu selisihnya cuma jam saja umurnya itu Aha, jadi betul-betul memang ini adalah kemungkaran terbesar yang kita harus bernahi mungkar terhadapnya. Yang lebih diutamakan daripada al-mungkarat yang di bawah itu, di bawah syirik dan bid'ah tersebut. Ha? Dan juga ada aturan-aturannya di mana e, kemungkaran yang dilakukan oleh orang yang jahil sama sekali tidak mengerti sama sekali tentang kemungkaran itu dan belum ada yang memberitahu dia bahwa itu adalah mungkar ya tentu beda dibanding dengan kemungkaran yang dilakukan oleh orang yang telah belajar agama telah mengerti agama telah berilmu nah, ini tentu lebih jahat daripada kemungkaran yang dilakukan oleh orang yang jahil sama sekali tidak mengerti kalau itu adalah kemungkaran. Ya. Jadi diberi aturan-aturan oleh agama. Di samping itu amar ma'ruf nahi mungkar nah, tidak boleh uh, mengutamakan satu perkara sehingga umat lari dari perkara yang lebih besar daripada ini. Amar ma'ruf tidak boleh menyeru orang kepada satu kemahrufan yang menyebabkan karena seruannya itu demikian akhirnya lari orang itu dari kemahrufan yang lebih besar daripada ini. Ha? Ah, menyeru orang untuk datang ke masjid sementara dengan seruan-seruan itu akhirnya orang merasa berat tentang agama sehingga orang itu pun lari dari agama padahal ada perkara kemahrufan yang lebih besar daripada datang ke masjid yaitu tauhid tauhidul ibadah ya sementara dia belum mendapat kenapa apa tentang tauhidul ibadah ha? Ya, hanya karena diseru dirayu-rayu untuk datang ke masjid akhirnya merasa berat agama itu akhirnya dia lari dari agama ah ini nggak benar demikian pula kalau melarang orang dari kemungkaran Akhirnya dia terjatuh kepada kemungkaran yang lebih besar. Ini juga dilarang oleh agama. Jadi ada aturan-aturannya semuanya itu dengan ilmu. Dengan tuntunan ilmu. Maka ihsan di dalam segala perkara ini ialah mentaati tuntunan Allah dan Rasulnya di dalam menjalankan segala perkara tersebut agar tidak terjatuh kepada al-ifrat wa tafrid agar tidak terjatuh kepada ifrat melampaui batas ya wa tafrid mengenteng-entengkan jangan ini dan jangan itu tapi di tengah-tengah ya sesuai dengan tuntunan dari Allah. Sehingga dikatakan di sini ya, bahwa anwa'il bir segala macam kebaikan itu dikatakan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali hafizahullah segala macam kebaikan dan segala macam ihsan itu yang ad-darajatil ula ialah derajat yang tertinggi ialah ma'rifatullah al-karimir rahman mengenal Allah yang maha mulia dan maha pengasih bagaimana mengajak umat untuk mengenal Allah sehingga karena kenal itu jadi cinta kepada Allah sehingga karena cinta kepada Allah itu jadi rindu untuk berjumpa Allah. Sehingga karena rindu berjumpa dengan Allah itu jadilah dia mempunyai semangat yang luar biasa besar di dalam beribadah taat kepada Allah dan mengamalkan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Hah? Begitulah pintu ihsan yang paling besar yaitu ma'rifatullah mengenal Allah wa yakunu al-ihsanu fi manhaji da'wati terdapat pula ihsan dalam hal manhaj dakwah manhaj tariqah, cara dakwah. Ya. Manhaj dakwah itu cara dakwah. Telah dituntunkan, disyariatkan dengan baku. Ya, oleh sunnah Nabi. Ya, apakah Eh, manhaj dakwah itu sesuai dengan sunnah atau menyelisih sunnah itu saja maka manhaj dakwah itu berbagai macam ada manhaj munharif yang menyimpang atau manhaj yang betul-betul mutabik mencocoki sunnah. Hah? Nah, untuk mengerti apa itu manhaj sunnah dalam dakwah kita dituntunkan untuk mempelajari mada mempelajari kitab sirah hmm, sirah nabawiyah untuk mengenal bagaimana perjalanan peri hidup beliau dalam perjuangan dakwah. Nah, untuk supaya membimbing kita mengambil kesimpulan-kesimpulan yang benar dari sirah itu, kita mempelajari kitab-kitab para ulama ahli hadis ya yang menuntun kita untuk mengerti Eh, dalam mengambil kesimpulan yang benar dari sila itu. Ya. Para ulama ahli hadis telah menulis kitab-kitab tentang manhaj ini yang isinya bantahan kepada ahli batil, ahli bid'ah yang muncul di zaman mereka. Nah, dengan mengenal kitab-kitab rudud, kitab-kitab bantahan itu, maka di situ kita akan mengerti manhaj dakwah ahli sunnah wal jamaah ya nah kitab fiqhul sirah fiqhul sirah itu fiqh cara bagaimana memahami sirah Nabi kita dibimbing untuk menyimpulkan dari sirah Nabi. Contohnya kitab Fiqhus Sirah itu kitab Zadul Ma'ad Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Ini Fiqhus Sirah. Ya, kita dibimbing dalam Zadul Ma'ad itu oleh Ibn Qayyim secara ilmiah tentang bagaimana memahami sirah nabawiyah tersebut. Ya, yang lebih ringkas dari uh, eh, Zadil Mahat ialah tulisan uh, Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Judulnya Mukhtasar Sirah Nabawiyah. Ringkasan Sirah Nabawiyah. Itu fiqh sirah isinya. Bagaimana kita memahami sirah? Nah, di situ akan kita tahu manhaj dakwah. Apa? Manhaj dakwah yang mutabik sunnah, yang mencocoki sunnah itu bagaimana? Dan dengan itu kita selamat dari segala manhaj-manhaj yang munharif, yang menyimpang dari sunnah. Nah, Kama yakunu ihsanu fi babil wala'i wal bara' Juga terdapat ihsan dalam bab al-wala' wal bara' ya? Dalam perkara pembahasan tentang al-wala itu artinya loyalitas kecintaan. Al-bara itu kebencian dan antipati. Itu al barok Kita di dalam tauhid diajari al-wala wal barok Ya. Kepada siapa kita men, e, melakukan wala, mencintai, loyalitas dan kepada siapa kita untuk barok berantipati berlepas diri daripadanya ikhwan yang duduk di luar itu al-afdal masuk di dalam. Barakallahu fikum. Ah. Ikhwana yang duduk di luar itu tuntunannya ialah ikut duduk di dalam. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Hah? Maka kepada siapa kita wala cinta ah, dan kepada siapa kita barok antipati dan benci itu dituntunkan Hai, man yajibu an nuwali yakni siapa yang wajib kita mencintainya wa man yajibu an nuadi dan siapa pula yang harus kita benci ya, itu dengan tuntunan kita wa sunnah ala dawil kita sunnah dengan apa dengan bimbingan dari alkitab was sunnah tidak eh, maka tidak akan mempunyai nilai apa-apa kalau al-wala itu dengan dengan emosi semata. Ya, tidak ada nilai apa-apa. Bahkan akan menjadi dosa kalau al-wala itu dengan hizbiyah. Ya, dengan semangat pengelompokan umat yang sama sekali tidak dituntunkan oleh Alkitab was sunnah. Ya. Iya. Wa bi mizan syar'i syarif. Dan juga al-wala wal bara itu dilakukan dengan mizan timbangan asy-syar'i syarif. Syariat yang mulia. Mujanibina dengan menjauhkan diri wa mubta'idin dan menjauhkan diri anil hawa dari hawa nafsu cinta dan benci itu tidak boleh dengan hawa nafsu dalam artian harus dalam hal cinta dan benci itu dengan tuntunan Alkitab والسنة الذي ينحرف بصاحبه عن الخط المستقيم عن الخط المستقيم والطريق القويم yang hawa nafsu itu kalau dipakai sebagai ukuran dalam hal cinta dan benci maka akan yang harus disahibi akan menyimpangkan pelakunya ha? dari al-qatil mustaqim dari garis yang lurus dan dari at-tariqil menyimpangkan pelakunya dari jalan yang yang lurus ya yaitu umpamanya cinta dan benci yang menyimpang itu contohnya apa cinta dan benci karena karena isbia karena alasan penggolongan umat tidak dengan tuntunan sunnah nabawiyah. Loh, kalau ditanya apakah ada penggolongan umat dengan tuntunan sunnah nabawiyah Ya, tentu Memang ada penggolongan umat dengan tuntunan sunnah nabawiyah. Ialah contohnya digolongkan di dalam Alkitab wa Sunnah Hezbollah dengan Hezbollah. Syaitan ya. Kita harus mencintai dan bergabung dengan Hezbollah golongan Allah dan kita harus antipati dan benci terhadap hizbush syaitan, golongan syaitan. Ha? Nah, Hizbullah itu apa tandanya? Hizbullah itu tandanya ialah mengeluarkan orang ya, dari kegelapan kepada cahaya dari kegelapan kejahilan kepada cahaya ilmu itu hizbullah kalau hizbu syaitan mengeluarkan orang dari cahaya ilmu kepada kegelapan kejahilan sebaliknya orang dibikin bodoh orang di apa dibikin lari dari ilmu dibikin antipati terhadap ilmu kita puas sunnah ya orang dibikin untuk mencintai kejahilan dan membenci ilmu ya nah itu hezbo syaitan di dalam Alkitab Sunnah ada pembagian Ahlul Bid'ah dengan Ahlul Sunnah. Ya. Kita disuruh untuk bergabung dengan Ahli Sunnah dan antipati terhadap Ahli Bid'ah. Ya. Nah, maka dituntunkan dengan lengkap dalam Alkitab Sunnah siapa itu ahli sunnah dan siapa itu ahli bid'ah. Juga di dalam Alkitab Sunnah ada penggolongan yaitu itu kafir dan mukmin. Ya, mukhlis dan munafik. Golongan mukhlisin dan golongan munafiqin. Ya. Nah, itu kita disuruh untuk menjadi mukhlisin dan kita disuruh untuk antipati terhadap munafiqin. Di dalam Alkitab Sunnah itu ada penggolongan maka eh, penggolongan al-juhala wal ulama. Kita dilarang untuk menjadi juhala dan kita disuruh untuk bergabung uh, dengan para ulama. Kita disuruh untuk mencintai ulama dan kita disuruh untuk membenci kejahilan. Ya. Jadi juga di dalam Alkitab Sunnah ada penggolongan ahlul fusuk, orang fasik dan orang-orang saleh, as-salihin, golongan salihin dan golongan fasikin, fasidin. Ya. Jadi penggolongan itu ada di dalam Alkitab Sunnah. Maka penggolongan manusia kalau berdasarkan Alkitab wa Sunnah seperti yang disebutkan tadi itu bukan hizbiyah tetapi itu memang yang dituntunkan oleh oleh syariat yang dikatakan hizbiyah itu kalau melakukan penggolongan tidak dengan tuntunan Alkitab wa Sunnah ya? nah penggolongan uh, minna wa minhum itu golongan kami sedangkan yang itu lagi minhum golongan mereka dengan dasar apa ya dengan dasar katanya guru saya nah, dengan dasar apa oh dengan dasar keputusan kongres keputusan muktamar eh, dengan dasar apa? Oh, dengan dasar uh, keputusan para ustadz-ustadz. Nah, ini tidak mempunyai landasan dalil dari Alkitab was Sunnah. Penggolongan-penggolongan yang tidak mempunyai landasan dalil dari Alkitab was Sunnah itu dinamakan hizbiyah. Adapun di dalam hal perkara ketentuan administrasi semata itu bukan hizbiyah ketentuan administrasi ya untuk memudahkan uh, urusan tahawun tolong menolong dalam kebaikan ya uh, umpamanya dalam pendidikan ini uh, kelas 1, ini kelas 2, ini kelas 3 ya dalam hal untuk mempermudah administrasi pendidikan kelas 1 materinya segini, kelas 2 materinya ini. Ini bukan penggolongan hizbiyah. Memang ini dituntunkan di dalam Alkitab was sunnah. Uh, kalau ini uh, yang telah mendaftar, kalau ini yang belum mendaftar, nah ini perkara administrasi ya nah, itu perkara perkara yang memang dituntunkan supaya orang itu hidup teratur dengan aturan-aturan selama aturan itu tidak melanggar syariah ya maka itu tidak dinamakan hizbiyah kalau aturan itu sudah melanggar syariah nah itulah namanya hizbiyah mengatur menggolongkan orang dengan melanggar ketentuan Alkitab was sunnah maka itu yang dinamakan hisbiya ya harus membenci si bulan ketika syariah menyatakan engkau harus mencintainya tapi ketentuan itu menyatakan enggak engkau harus membencinya nah ini sudah bertabrakan dengan ketentuan syariah. Ya. Ah, maka inilah namanya hizbiyah. Syariah menyatakan kau harus membenci dia. Ketentuan organisasi menyatakan enggak. Engkau harus mencintai dia karena dia termasuk golongan kita. Nah, ini sudah hizbiyah. Karena apa? Karena sudah melanggar ketentuan syariah. Jadi hizbiyah itu jangan diartikan penggolongan. Nah, boleh hanya begitu saja. Sebab kalau penggolongan itu ada penggolongan yang benar menurut ketentuan syariah, ada penggolongan yang tidak benar, maka harus dilanjutkan penggolongan yang tidak dibenarkan atau menyelisihi syariah itu namanya hizbiyah ha nah fa'amal ihsanu fil aqidati Adapun perbuatan ihsan dalam perkara aqidah wa wal fiqhul akbar dan aqidah itu adalah merupakan al fiqhul akbar diistilahkan ya tapi Fa'afiqatuhu maka hakikatnya ialah tawajjah al-amilu bi'amalihi kulli bahwa si pelaku orang yang beramal itu mengarahkan dengan segala amalannya ya'lan watarkan apakah dia mau melakukan ataukah meninggalkan kapan dia melakukan kapan dia harus meninggalkan ya Waraghaban warahaban apa yang dia senangi dan apa yang dia takuti ya yang dia tidak senangi wa ghairi dalika dan yang selain itu ya e, di dalam perkara pengamalan itu min anwa'il ibadati ilallahi semua itu adalah termasuk daripada macam-macam ibadah yang dipersembahkan kepada Allah. Ya. Jadi apa? Kapan kita uh, mengerjakan satu amalan dan kapan kita harus meninggalkan amalan itu? Itu pun juga dituntun oleh syariah. Ya, kapan kita menyenangi satu amalan dan kapan kita takut nah, untuk terjatuh pada amalan itu itu juga dituntunkan oleh syariah ya nah dengan ketentuan-ketentuan syariah ini yang ini merupakan jenis-jenis ibadah kita akan selamat dari godaan-godaan setan, jebakan-jebakan setan. Sebab setan menjebak pada saat contohnya dalam hal amalan jihad. setan sering menjebak pada saat semestinya kita belum boleh untuk melakukan jihad itu ha, terus diamalkan. Padahal walaupun dikasih label jihad, ternyata di balik itu bahwa amalan tersebut adalah apa? pemberontakan kepada pemerintah muslimin yang di situ adalah perbuatan tidak Dan siapa yang mati dalam status sebagai pemberontak kepada pemerintah muslimin itu dikatakan oleh Nabi anjingnya neraka. Sementara teman-temannya bilang oh syahid, si fulan syahid. Padahal di sisi Allah anjingnya neraka. Auzubillah. Ya, begitu setan menjebak. Ya, dan yang tahu ya tentunya sudah mati. Ya yang hidup cuma wah syahid. Al eh, si bulan bin fulan eh, kasih gelar as-syahid bulan bin fulan. Padahal statusnya sebagai anjingnya neraka di sisi Allah. Nah, ini kan ngeri. Ha? Jadi makanya di dalam perkara eh, amalan-amalan uh, itu kalau kita mentaati garis-garis yang ditentukan oleh syariah selamat kita dari jebakan setan. Sholat sampai sholat pun kapan kita sholat dan kapan kita tidak boleh sholat ada ketentuannya. Ya, sholat di waktu matahari pas di tengah-tengah langit. Karena haram untuk sholat padanya. Padahal sholat. Syariah memerintahkan untuk kita meninggalkan sholat pada waktu itu. Kemudian ketika mulai tergelincir, baru syariah memerintahkan kita untuk menunaikan sholat duhur. Nah, begitu selanjutnya, ya Wanita yang dalam keadaan haid dilarang sholat oleh syariah. Ketika dia bersuci, telah suci dari haid dan nifasnya, baru menunaikan sholat. Ha? Nah begitu kalau kita menuruti ketentuan-ketentuan syariah, ya, maka kita akan selamat dari jebakan-jebakan setan. Kapan kita beramar ma'ruf? Dan kapan kita bernahi mungkar? Kapan kita diam untuk menyikapi satu kemungkaran bahkan dituntunkan dalam syariat? Masya Allah. Hah? supaya kita tidak terjebak oleh jaring-jaring syaitan yang akan kemudian menyeret kita dengan hawa nafsu itu untuk menyimpang dari siratal mustaqim. Nah, maka karena semuanya itu adalah ibadah harus dilakukan dengan mukhlifan lahuddin dengan betul-betul mengikhlaskan semua amalan itu bagi Allah semata rajian rahmatahu wa maghfiratahu dengan mengharapkan rahmat Allah dan ampunan Allah wanailaribahu dan dengan mengharapkan untuk bisa mencapai keridhaan Allah wa khaifan wa wajalan dan dalam keadaan takut dan wajalan itu gemetar min alimi iqabi takut gemeteran dari ancaman halimi iqabih hukumannya adabnya yang alim yang sangat pedih wa ghadabihi dan takut dari kemurkaan Allah wa suktihi wa maktihi dan takut dari uh, kemurkaan kebencian Allah nah nah ha. Jangan sampai kita terjebak oleh kamuflase syaitan yaitu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, menasihatkan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-104 nah, di situ Allah menyatakan apa? Qul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala Alladzina dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maukah kami beritahu kepada kalian orang tentang orang-orang yang paling merugi amalannya? Ha? Paling merugi amalannya yaitu orang-orang yang beramal dalam amalan-amalan di kehidupan dunia ini eh, yaitu orang yang sesat dalam amalannya tetapi dia menyangka bahwa dia dalam sebaik-baik amalan ini jebakan syaitan ngeri eh? orang beramal merasa yakin dia dalam keadaan sebaik-baik amalan. Ya. Wal'iyadu billah kita berlindung pada Allah dari syaitan yang membuat jebakan seperti itu. Dalam hal ini ialah amalan bid'ah. Ya. Amalan bid'ah itu menjebak orang untuk merasa dia dalam sebaik-baik amalan padahal dia sesat. Ya. Perbuatan seperti khawarij. Mereka melakukan pemberontakan kepada pemerintah muslimin tetapi merasa yakin dia dalam sebaik-baik amalan yaitu merasa sebagai mujahid ya, sebagai uh, mujahidin yang sedang berjihad bilang jihad itu dari waktu sana Islam puncak tertinggi daripada Islam ya ha? jadi jadi merasa dalam setinggi tingginya amalan padahal dalam perbuatan sesat beda ya membunuh kaum muslimin. Dia sangka itu adalah sebaik-baik amalan yaitu dalam pandang jihad. Nah, padahal dia sesat. Nah, dan begitu selanjutnya. Nah ini contoh-contoh konkret jebakan-jebakan syaitan itu ya membuat orang itu uh, lupa diri bahwa dalam beragama itu harus dengan kemauan sesuai dengan kemauan Allah jangan dengan maunya sendiri tapi harus dengan maunya Allah nah kamu mau beragama untuk Allah atau untuk dirimu nah, kalau kamu untuk tunduk kepada Allah ya beragama itu ialah untuk tunduk kepada Allah maka harus dengan kemauan Allah ya kalau kamu beragama untuk tunduk kepada kemauan dirimu sendiri yaitu agama bukan agama Allah tapi agama hawa nafsumu ya ah wal ihsanu fil aqidati aidan dan perbuatan ihsan dalam perkara tidak juga al-i'tirafu bi uluhiyatillah yaitu mengakui ha, uluhiyat uluhiyatillah mengakui ketuhanan kedudukan Allah sebagai ilah sebagai satu-satunya sesembahan bihaitu La tak la tu'badul khaliqatu la ta'budul khaliqatu illa iyyahu yaitu dengan makhluk ini al-khaliqah makhluk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Wala tasta'inu illa bihi dan tidak minta tolong kecuali kepada Allah. Bal wa tafarruduhu wa tufarriduhu bi kulli ibadatin maliyatin wa badaniyatin. Bahkan si makhluk ini mengesahkan Allah dengan segenap amalan ibadah apakah amalan ibadah dalam bentuk harta atau amalan ibadah dalam bentuk badan gerakan anggota badan dohiran wa batina amalan ibadah dalam bentuk dohir maupun amalan ibadah dalam bentuk batin ya ha, beribadah itu betul-betul hanya dipersembahkan bagi Allah amalan ibadah dalam bentuk batin yaitu ar-raja wal khawf menggantungkan harapan dan takut ya, hanya kepada Allah. Ya, amalan ibadah dalam bentuk batin. Cinta kepada Allah. Ya. Wa ibadatun mustawfiyatun liruknaini azimaini ya dan ibadah itu harus mustaufia, harus dicukupi dengan dua rukun yang agung kedua-duanya ya Ar-ruknul awalu rukun yang pertama daripada rukun ibadah itu al-hubbu lillahi azza wa jalla hubban syar'iyyah cinta kepada Allah dengan cinta sebagaimana yang dituntunkan oleh syariat. Cinta kepada Allah dengan apa yang dituntunkan oleh syariat. Yaitu apa? Ittiba cinta kepada Allah itu ialah bentuk dohirnya, bentuk konkretnya cinta kepada Allah itu apa? ittiba mengikuti tuntunan Nabi. Lo dalilnya apa? Kok begitu? Hah? Dalilnya ialah firman Allah Taala, kul in kuntum tu kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum." Katakanlah Hai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam in kuntum tuhibbunallah kalau memang kalian mencintai Allah fattabi'uni maka ikutilah aku nah, ya yakni mengikuti siapa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum kalau kalian membuktikan kecintaan kalian pada Allah dengan cara ittiba itu mengikuti Nabi Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian ya jadi rukun pertama ibadah itu dilakukan dalam rangka cinta kepada Allah dengan hubban syariah dengan cinta sebagaimana yang dituntunkan oleh syariat. Waruknut rukun yang kedua daripada ibadah itu ialah abdillu wal khudu'u lahu azza wa jalla. Yaitu abdillu menghinakan diri wal khudu' dan menundukkan diri lahu bagi Allah menghinakan diri di hadapan Allah dan menundukkan diri di hadapan Allah. Ya. Menghinakan diri, mengakui kehinaan dirinya. Ya. Mengakui kehinaan dirinya seperti contohnya doanya Nabiullah Yunus alaihi salam. Bagaimana Nabiullah Yunus alaihi salam? Beliau berdoa Rabbana zalamna anfusana fa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wahai Tuhan kami kami telah menggolimi diri sendiri diri kami sendiri ah, kami telah menganiaya diri kami sendiri kalau engkau tidak mengampuni dan merahmati kami atas perbuatan zalim yang kami lakukan ini niscaya kami akan menjadi golongan orang-orang yang yang rugi nah, jadi menghinakan diri di hadapan Allah mengakui kehinaan diri saya zalim ya Allah ha, ya Allah saya telah berbuat dosa Ampuni ya Allah. Ah, di hadapan Allah menghinakan diri dan khudu tunduk dengan ketundukan. Tidak ada unsur sedikit pun dalam hati perasaan besar diri ketika berhadapan dengan Allah dalam sujud dalam rokok ya, dalam berdoa memanjatkan doa kepada Allah ya mengakui kehinaan diri dan menyanjung dan mengagungkan Allah dengan segala kemuliaannya. Ha. Id huwal mustahiq li di mana dia Allah memang berhak untuk diperlakukan demikian. Untuk kita tunduk dan menghinakan diri di hadapannya. Ya, kita menceritakan keaiban-keaiban kita kepada Allah, jangan kepada manusia. Ya, kita menceritakan keaiban-keaiban kita kepada Allah di hadapan Allah ya Allah aku telah berbuat begini dan begitu ya Allah sungguh aku telah menghinakan diriku ya Allah hambamu ini adalah hamba yang hina kalau seandainya engkau tidak menolong hambamu ini maka hambamu ini hina ya Allah ya nah, ah Allah lah yang memang berhak dan pantas untuk kita menyampaikan kepadanya dan menyikapinya dengan sikap eh, al wal khudu menghinakan diri di hadapannya dan tunduk kepadanya. Ha? Wa adani ruknani wa ruknal ibadati inda ulama salaf. Kedua inilah kedua perkara inilah ya al cinta karena Allah ya, hubbat syariah dengan cinta yang dituntunkan oleh syariah dan adillu wal khudu' lahu kedua rukun ini yang merupakan rukun ibadah menurut para ulama salaf dengan dalil-dalilnya. Ya. Dikhilafi manin harafa beda dengan keadaan orang yang menyimpang. Wa abadallaha bi ghairi hadhihi tariqati. Akhirnya beribadah kepada Allah tidak dengan jalan ini. Kaman abadallaha bil khawfi wahdahu seperti contohnya mereka yang beribadah kepada Allah hanya semata-mata dengan takut. Takut dari ancaman adabnya. Dia hatinya tidak mempunyai harapan untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah. Hatinya penuh dengan rasa takut dari ancaman adab Allah semata. Penuh dengan rasa takut itu. Tidak mempunyai harapan kepada keutamaan-keutamaan Allah. Mereka yang beribadah dengan hanya takut ini saja, wahai humul kawarik, wal mu'tazilatu yaitu mereka kalangan kawarik dan kalangan kalangan ya di mana kesesatan mereka itu mereka hanya berpegang dengan ayat-ayat dan hadis-hadis tarhib. Ayat-ayat dan hadis-hadis tarhib yaitu ayat-ayat dan hadis-hadis yang memberi ancaman-ancaman akan datangnya azab Allah bagi mereka yang melanggar. Mereka hanya terpaku dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang isinya tarhib. Tetapi mereka mengabaikan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berisi tarhib, Nah, padahal ayat dan hadis itu isinya dua at tarhib dan at tarhib Isinya tarhib yaitu beri, e, berita tentang ancaman-ancaman Allah akan datangnya Adab Allah kalau kamu melanggar kalau tarzib pakai zaid berisi janji-janji Allah bahwa Allah akan akan memberi keutamaan-keutamaan surga dan ampunannya dan rahmatnya dan keridoannya begitu. Nah, mereka hanya terpaku kepada ayat-ayat tarhib saja dan mengabaikan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang tarhib. Ya. Nah, wabil wabalahu fil wahi. Ha? Wabalahu fi qadiyatil khawfi wabalahu fil wahi mereka melampaui batas dalam perkara ketakutan itu. Dan mereka balaku melampaui batas dalam perkara al ancaman-ancaman yang datang dari Allah. Hatta ya, hatta ada baru usat al-muwahhidin sehingga mereka menganggap bahwa orang-orang yang bermaksiat dari kalangan ahli tauhid khalidina mukhalladina binar mereka kekal di neraka ini melampaui batas. Al-usah, usat al muwahhidi orang-orang yang bermaksiat dari kalangan muwahhidi ya, orang-orang yang bermaksiat dari kalangan ahli tauhid itu tidak kekal di neraka. Tapi mereka bilang unda kekal di neraka karena kemaksiatannya. Nah, ini melampaui batas sudah. Ya. Semula target yaitu memperhatikan hanya ayat-ayat tentang tarhib, ancaman-ancaman azab Allah. Kemudian akhirnya membuat kesimpulan sendiri yang beda. Yaitu mengatakan orang yang ahli maksiat dari kalangan muwahhidi itu masuk uh, itu akan kekal di neraka. Uh, ini sudah menyimpang. La syafa'ata lahum turja kata mereka. Orang yang masuk neraka ini karena kemaksiatannya walaupun dia ahli tauhid itu kekal di neraka dan tidak ada syafaat yang bisa diharapkan menyelamatkan mereka. Kata Mu'tazilah dan Khawarij. Dan ini adalah pendapat yang sesat. Kenapa kok sesat? Ya, karena berlawanan dengan berita-berita Al-Quran dan Al-Hadis yang memberitakan adanya syafaat bagi muwahidi, bagi orang yang bertauhid. Iya, untuk keluar dari api neraka atau bahkan untuk selamat tidak jadi masuk neraka. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diistilahkan dengan asyafaatul kubro syafaat terbesar ya ah, orang-orang nah, Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij bilang tidak ada syafaat Padahal hadis, ayat dan hadis menyatakan ada syafaat itu. Nah, ini kan sudah bertentangan. Sudah menyimpang. Dan ini adalah pendapat yang yang sesat. Kenapa sesat tadi? Karena bertentangan dengan Al-Quran Sunnah. Nah, Wah, jangan nyesat-nyesatin orang gitu umpamanya. Ya sudah, pokoknya sama-sama orang Islam kok disesat-sesatke? Bagaimana? Ha, ini termasuk jebakan syaitan. Ya. Ini bahaya. Dengan alasan demi ukhuwah Islamnya, demi persaudaraan sesama orang Islam, ha? terus nggak boleh nyesat-nyesatkan. Padahal kita diperintah oleh syariat untuk menyatakan yang sesat itu adalah sesat, yang benar itu adalah benar. Ulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang benar itu. Walaupun pahit. Kita diperintah oleh syariat untuk uh, mencintai ahlul haq, orang yang di atas kebenaran dan membenci ahlul batil. Iya. Membenci ahlul batil orang yang di atas kebatilan. Maka kalau memang syariah menyatakan bahwa orang itu sesat dan syariah selalu menuntunkan kita untuk merujuk kepada dalil. Di dalam menilai seorang itu apalagi ya, menilai seorang kalau tanpa dalil itu sangat berbahaya ya yaitu dengan kepastian kepastian tabayun dan tasabut tabayun yaitu meneliti tasabut yaitu memastikan meneliti dan memastikan bahwa orang ini telah mengatakan A padahal perkataan A itu sesat meneliti dan memastikan bahwa orang ini telah mengatakan eh, telah berbuat B, padahal perbuatan B itu adalah perbuatan sesat. Meneliti dan memastikan bahwa orang ini dalam berkata dan berbuat dalam keadaan di atas ilmu telah dinasehati untuk jangan berkata dan berbuat itu. Yang nasihati ialah orang-orang yang berkaliber keilmuan yang tinggi ya toh juga tidak mau surut dari perbuatan kesesatan itu nah setelah itu barulah pada tahap di mana adanya ponis bahwa ini adalah ahlul bid'ah ini adalah uh, ahlul dolal orang yang sesat dan sebagainya itu harus. Jangan sampai kita dengan alasan ukhuwah Islamia terus eh, ya foto-foto islami yang penting sama-sama orang Islamnya jangan begitu ha orang Islam kalau memang dia adalah orang yang sesat ya harus dikatakan supaya jangan tertipu nah, gimana kalau umpamanya uangmu dicopet. Terus kamu teriak, copet. Loh, bodoh-bodoh islami. Gak usah lah, demi uang islaminya, masa nuding-nuding copet sama saudaranya. Loh, kamu memang kerjaan tadi nyopet harta saya. Oh, jadi demi harta kamu membolehkan untuk menuduh orang, memponis orang, bodoh-bodoh islami. Tapi demi perkara agama nggak boleh. Itu namanya enak di lu, nggak enak di gue, kata orang Betawi. Ya, nah, boleh demikian. Kalau demi dunia, kamu boleh teriak maling. Kalau demi dunia, kamu boleh untuk menyatakan, wah itu penzina itu. Lu kenapa? Istri saya dizinai. Eh, Wong padha-padha Islami ya sudah nggak usah. Nah, kita sama-sama Islamnya masa menuduh begitu. Loh, memang benar kok berbuat begitu. <laughs> Jadi demi pribadimu kamu menyatakan harus boleh ya menuduh begitu. Nah, jangan bersikap yang demikian. Bahwa kalau orang itu fasik, kalau orang itu sesat, Katakan demikian dengan dalil-dalil dan bukti-bukti. Memang tidak boleh sembarangan, wah sesat, wah ini ahlul bid'ah, nggak boleh sembarangan. Kalau tanpa data-data, tanpa bukti-bukti, tanpa ilmu, nggak boleh. Ya, sama saja dengan wah itu penzina. Kenapa? Katanya dia itu ada main dengan si fulana. Lu katanya berita burung nggak boleh demikian orang Menuduh sesama orang Islamnya perbuatan zina. Wah itu maling itu. Tuh. Kenapa kok maling? Dia ada isu bahwa dia itu uh, mencuri uangnya negara sekian dan sekian. Yo masih isu. ha Nah, nah boleh demikian sesama Islamnya kok menuduh-nuduh seperti itu. Tetapi kalau memang pasti ya dengan bukti-bukti dan saksi-saksi maka nah, untuk menyelamatkan saudaramu dari penipuan dia kau harus mengatakan eh hati-hati dia penipu. Jangan kau percaya sama omongannya. Nah, itu harus. Eh, hati-hati. Dia itu mempunyai pikiran-pikiran tidak Jangan deket-deket dengan pikiran dia. Nanti agamamu sesat nanti. Nah, itu harus demi menyelamatkan saudaranya. Ya, lu pikiran bid'ahnya apa? Nih, nih, nih, nih. Dia mengatakan begini, dia berbuat begini padahal sesungguhnya eh, agama menyatakan begini nah, itu punya kepastian Hah? oh ya jadi dia itu mempunyai pikiran sesat loh apa pikiran sesatnya Tidak tahu itu sedang nunggu itu keterangan dari oh, Ustaz-Ustaz. loh apa Tidak boleh begitu sesama orang Islamnya kok membuat eh, tuduhan-tuduhan seperti itu. Nah, jadi memang demikianlah syariat. Ya, membuat akhlak itu seimbang. Ya, antara al-ifrat wa tafri. Tidak ke ifrat, tidak melampaui batas di dalam menggebiah uyah, di dalam menyatakan sikap kegarangan kepada kebatilan dengan alasan demi oh, barok antipati kepada kebatilan akhirnya ngawur ha? menuding sana menuding sini ah ini nggak benar ini namanya ifrat melampaui batas atau takfir, oh, sudah nggak usah podo-podo islami sudah kita yang penting rukun ah, ini takfir. dalam tuntunan Alkitab Sunnah tidak begini dan tidak begitu tetapi ialah di tengah-tengah kapan waktunya begini dan kapan waktunya begitu itu harus dengan ilmu dan dengan kepastian. Doa sehingga serasi dan indah akhlak itu, ya. Nah, sehingga orang itu tidak sembrono, penuh dengan kehati-hatian di dalam mengeluarkan kata-kata dari mulutnya sebab kata Nabi ha, orang itu bisa dijerumuskan ke dalam api neraka ha, dengan disungsepkan kepada wajahnya begitu karena lisannya jadi hati-hati barang lunak yang tak bertulang ini ya bisa menjerumuskan kita ke neraka ya dalam keadaan apa seenaknya orang kelemang kelemong mulutnya asbun ah, padahal itu mengakibatkan dia masuk neraka dengan sebab itu nauti. hati-hati ya, dari lisan nah ha. maka dikatakan di sini uh, wala dhanba lahum yughfar wala fil jannati mereka orang-orang pewaris orang-orang ha dalam kesesatan mereka itu menyatakan uh, bahwa orang yang masuk neraka itu lazan balahum yukfar tidak ada dosa yang bisa diampuni. Nah, mereka mengatakan demikian. Wala abdalahum fil jannah. Tidak ada bagian apa-apa bagi mereka di surga. Nah, mereka kalau sudah masuk neraka karena kemaksiatannya, nah, walaupun muahid, walaupun orang yang bertauhid katanya Mu'tazilah, katanya Khawarij, dia uh, tidak ada kemungkinan sama sekali untuk masuk surga. Wa ada ta'assubin wa ibtiadin an rahmatillah. Eh, tindakan atau sikap dan pemikiran yang sesat demikian adalah ta'assub. Ta'assub yaitu hasad dalam artian mem membumi hanguskan dan menjauhkan istihad, menjauhkan dari rahmat Allah ha, membuat orang putus asa dari rahmat Allah membuat orang itu uh, semakin menjauh dari rahmat Allah wa tayyisin lil khalqi min maghfiratillah dan membuat orang putus asa dari ampunan Allah ya azza wa jalla wasi'ati rahmatih dan membuat orang itu putus asa dari harapan kepada betapa luasnya rahmat Allah. Ya. Nah, ini akibat apa? Akibat bid'ah, pemikiran sesat. Membikin orang putus asa dari rahmat Allah. Ya. Ha. Wa antum darastum fi aqidatil khawarij wal mu'tazilah dan kalian mempelajari telah mempelajari tentang akidah khawarij dan mu'tazilah sudah dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya bagaimana khawarij bagaimana mu'tazilah kesesatannya iya nah uh, annahum yarawna mereka mempunyai anggapan anaman mata bahwa orang yang mati wa murtakibun kabira dalam keadaan dia belum sempat taubat dari perbuatan kadirah dosa besar walau kana muwahhidan walaupun dia orang yang bertauhid fa innahu yakun yaumal qiyamati dan mukhalladan dan nari maka orang yang demikian ini di hari kiamat nanti kata mereka akan kekal selama-lamanya di neraka wa haula'i abadullah bil qawi. Mereka Mu'tazilah dengan keyakinan sesat seperti itu beribadah kepada Allah hanya dengan khawf semata, hanya dengan mempertimbangkan perasaan takut dari ancaman adab Allah. Alladzi walau fihi yang mereka melampaui batas dalam uh, menumbuhkan perasaan takut dari ancaman adab Allah itu hatta innahum ma ra'au illa nususal wa'i sehingga mereka tidak mau melihat kecuali hanya eh, memperhatikan nusus dalil-dalil tentang wa'i tentang ancaman-ancaman ada yang dipelajari hanya ayat-ayat dan hadis-hadis berkisah tentang itu nah ini adalah contoh orang yang terjebak oleh setan, oleh jaring-jaring setan, gara-gara dia eh, apa tidak beramal berdasarkan ketaatan dan cinta kepada Allah. Ya, maka ketika ibadah itu tidak melengkapi tidak dilengkapi dengan rukun ibadah tadi apa itu tadi mahabbah al al hubbulillah cinta semata-mata karena Allah dengan apa mahabbah syariah dengan cinta karena tuntunan syariah ya, dan kemudian adzillu wal khudu lahu menghinakan diri dan tunduk kepada uh, uh, bagi Allah ya maka kalau tidak dilengkapi dengan rukun yang demikian akan mudah tergelincir kepada berbagai penyimpangan penyimpangan. Nah, ada pertanyaan sebelum ditutup?